Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa ba'd. Kita meneruskan bacaan kitab Al-Usul min Ilmi Usul, yakni pokok-pokok dari ilmu usul fikih. Yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Pada <clears throat> pertemuan terakhir. kita sebutkan tartib bainal adillah. Ini menertibkan di antara dalil-dalil. Maksudnya apa? Jadi ketika mungkin terjadi seakan-akan terjadi benturan di antara dalil tersebut. Bagaimana kita ketahui bahwa usul fikih ini ada ilmu untuk kita mengetahui hukum apakah dia itu wajib atau haram. Demikian juga sunnah ataukah makruh ataukah mubah. Demikian juga apakah dia itu sah atau tidak sah. Maka untuk kita mengetahui dalil-dalil. Pertama, landasannya harus kita mengetahui dalil-dalil. Dalil dalam agama kita apa? Al-Qur'an, hadis. Demikian juga ijma, demikian juga kias. Kemudian disebutkan untuk kita mengetahui yang ditujukan oleh dalil tersebut, lafaz, ya. Apa yang ditunjukkan oleh lafaz-lafaz hadis tersebut. Ya. Itulah yang kita bahas pada pertemuan-pertemuan sebelumnya tentang umum, khusus, ya. Kemudian juga e, mutlak, mukoyat, kemudian perintah, larangan. Nah, lafaz-lafaz seperti itu. Dalalatul alfat Kan gitu. Kalau kemudian dari dalalatul alfat itu tidak ada pertentangan, bisa langsung kita putuskan ini haram, ini wajib dan sebagainya tadi. Tetapi kalau kemudian ada ada perselisihan, seakan-akan ada perselisihan, inilah kita tempuh yang kita baru saja saja sebutkan pada pertentangan lewat itu tartib penal adilah. Karena dalil ini kalau kemudian tidak ada perselisihan, mudah kita langsung lakukan. Bagi musola dengan surat langsung tekan sholat. Tapi kalau kemudian seakan-akan di situ benturan, maka ditempuh beberapa hal. Pertama di apa dulu? Dijamak, ya, dikumpulkan. Kalau tidak bisa, kemudian nasi mansuh, mana yang menghapuskan, mana yang dihapuskan. Ya, kemudian e, kalau kemudian terjadi masih ada terjadi tidak diketahui nasi mansuh, tarjih. Ini lebih dahulukan. Ya, yang dalam Sahih Bukhari umpamanya didahulukan daripada yang di itu di Sunan Tirmidzi umpamanya. Kalau tidak bisa dijamak dan tidak bisa nasir dan mansub. Demikian juga pemilik kisah itu didahulukan. Nah itu. Kemudian kalau tidak bisa tawakuf, ini tidak memutuskan dan ini tidak didapat. Di dalam agama kita tidak ada di situ tawakuf. Karena sebagian ulama mengetahui ya, mengetahui jawaban dari permasalahan itu. Walaupun sebagian dari mereka ada yang tawakuf tidak tampak pada diri dia, kemudian mana lebih kuat. Ya, demikian. Dan disebutkan tidak ada dalam agama kita ini yang di itu kemudian tidak ada hukumnya. Ya, yang disebutkan hukumnya adalah ini dan itu. Maka demikian berikutnya kita akan bahas setelah tartib penal adilah itu pembahasan yang penting sudah kita lewati. Berikutnya ya ini belum bahas tentang al mufti wal mustafti. Mufti ini orang yang menyampaikan fatwa. Isim fa'il. Mustafti ya tambahan tak di sini di dalam Eh, ilmu sorof seperti bahasa istafala berarti meminta al mustafti yang meminta fatwa seperti kita namanya ya ini di situ ada fat istighfar ini minta ampunan dari Allah Subhanahu wa taala ya demikian al isti'anah minta ya tolong ya kepada orang lain ya demikian jadi al mustafti di sini ini orang yang minta fatwa al mufti orang yang memberikan fatwa Beliau menyebutkan qala Allah taala, al-mufti wal mukhbir an hukmi syar'i. Mufti itu adalah orang yang mengabarkan tentang hukum syariat, itu mufti namanya. Kalau di Saudi Arabia ada lajnah daimah atau yakni ibarul ulama, ya demikian. Dia orang memberikan fatwa. Dan itu harus apa benar-benar e, mempunyai syarat-syarat harus dipenuhi. Ya demikian. Allah Ustaz. Kemudian wal mustafti. Mustafti apa? Wasail, dia adalah yang, yang bertanya an hukum syari tentang hukum syariat. Hukum syariat, ini mana mustafti? Ya. Ya, umpamanya bertanya kepada seorang maka orang yang bertanya ini, maka dia namanya mustafti. Al-mufti orang berikan fatwa. Yang mengabarkan tentang hukum, hukum syariat. Kemudian disebutkan syurutul fatwa. Ini syarat seorang berikan fatwa. Fatwa ini jawaban jawaban dari pertanyaan. Ditanya tentang hukum umpamanya ya bagaimana seseorang yang dia itu tidak ada umpamanya air untuk berwudu. Nah, kemudian dijawab dengan dia itu tayamum. Bagaimana kalau di situ tidak ada umpamanya e, tanah umpamanya, sama sekali tidak ada tanah umpamanya. Umpamanya dia penjara suatu tempat yang di situ e, apa dari kaca umpamanya. Ya sudah dia sholat untuk sebagaimana yang dia mampu padanya. Ya, Demikian. Maka di sini disebutkan surutul fatwa, syarat dari fatwa. itu dijawab jawazil fatwa syurutun minha. Ya. Jadi yustarat disyaratkan untuk bolehnya seorang berikan fatwa, berikan jawaban pertanyaan tentang masalah agama kita ini. Beberapa syarat diantaranya ya bisa ditulis yang disyarat seseorang itu memberikan fatwa karena dia itu kedudukan yang tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an Allah menyebutkan yastaftuna qulillahi yuftikum fil kalalah. Mereka bertanya kepada engkau wahai Muhammad, ya meminta fatwa yastaftuna Ya qulillahi yuftikum fil kalalah. Katakan Allah memberikan fatwa kepada kalian tentang kalalah. Ya ini murun halaka laisa lahu walad walahu. Ya ini murun halaka laisa lahu walad. Seorang yang meninggal tidak punya anak dan sebagainya. Ya ini Disebutkan oleh Ibnu Qayyim ini seakan-akan dia itu menduduki kedudukan Allah Subhanahu wa taala. Ini ini menduduki kedudukannya Nabi SAW alaihi ketika ditunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan syariat. Ya gitu. Jadi dia dan dia memahami bahwa kedudukan itu kedudukan yang yang besar. Ya, bukan suatu perkara yang yang remeh. Kalau kemudian orang yang di itu mempunyai kedudukan dalam hal dunia, tahu seorang raja itu, seorang raja itu dia tidaklah memilih menteri, demikian juga pengawal atau orang-orang dekat dia itu kecuali orang-orang punya apa? kemampuan. Itu dalam perkara agama, dalam perkara dunia. Kita nggak dapat di ya seorang raja atau pemimpin kemudian menterinya orang tidak punya apa? keahlian. Ya, pelunga-pelungu enggak tahu apa-apa. Enggak mungkin, mesti dia punya keahlian. Atau mungkin dia punya anggota yang punya keahlian, kan itu. Apalagi ini sekarang perkara agama. Perkara agama ya perkara yang berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala tentang syariat Allah Subhanahu wa taala. Maka harus hendaknya mempunyai syarat-syarat yang dipenuhi. Kalau belum punya ya jangan sampai kemudian kedudukan yang belum pantas bagi dia. Ya demikian. Maka disebutkan di sini al-awal yang pertama ayakun al-mufti arifan bil hukum. Ya ini seorang mufti, orang yang memberikan jawaban yang memberikan fatwa itu mengetahui hukum. Kalau tidak tahu maka tan alam. Aku tidak tahu kan demikian. Yakinan dalam benar yakin. Yakin dia tahu jawabannya. Tentang faraid umpamanya. Au dhannan rajihan. Apa itu dhannan rajihan? Yani sang persangkaan yang lebih lebih benar. Maka ini boleh dia mengatakannya. Jadi umpamanya dia mendapati beberapa dalil seakan-akan itu berbenturan seperti minum dalam keadaan berdiri. Bagaimana ini? Di situ dia ketahui bahwa Nabi melarang untuk minum berdiri, tapi dia lihat juga hadis di situ bahwa Nabi SAW minum sambil berdiri maka dia mempunyai don rojih ya karena sekarang hadis ini berbenturan kan dia mempunyai apa pendapat yang dianggap lebih tepat yaitu apa makro, ya demikian jadi dia boleh memberikan jawaban sesuatu yang dia itu menurut dia itu lebih benar nah ini ini boleh atau yakin tadi disebutkan wa illa kalau tidak ya tidak mempunyai pengetahuan secara yakin ataupun pendapat dia lebih tepat wajib ali tawakuf wajib bagi dia itu tawakuf tidak memutuskan. Ya ini yang pertama harus punya ilmu. Asal yang kedua itu ya, seorang soal, tasawuran taman. Ah, dia harus mengetahui pertanyaan itu benar-benar sempurna. Maksud yang dikatakan oleh penanya itu harus dia tahu. Untuk bisa memberikan hukum. Bainal hukma ala syai' far'un an tasawuri. Karena hukum sesuatu itu adalah bagian dari penggambaran. Sampai disebutkan al-jawab nisfu soal. Jawaban itu separuh dari pertanyaan yaitu Jadi yang kedua, mengetahui pertanyaan dengan benar-benar mengetahui. Ya, demikian. <clears throat> Kalau kemudian dia dalam keadaan belum jelas, askala terhadap ucapan orang yang bertanya al-mustafti itu, maka dia harus merinci. Ya, harus merinci. Bagaimana maksud ini? Dan demikian. Atau kalau dia tidak tidak bertanya lagi tentang rinciannya, ketika memberikan jawaban dia merincinya sendiri. Ya gitu. Karena syarat yang kedua tadi, harus orang yang e, ditanya ini mengetahui benar-benar tentang pertanyaan tersebut. Tergambar dia benar-benar pertanyaan tersebut. Seperti disebutkan oleh Syekh Utsaimin di sini, seseorang ditanya anim halaka an bintin wa akhin wa am. Ya, lafaz halaka an itu maksudnya seseorang meninggal meninggalkan apa? seseorang yang meninggal kemudian dia mempunyai bintun anak perempuan. Ya, mempunyai satu anak perempuan Kemudian mempunyai saudara laki-laki, wa'am, syakik. Demikian juga paman kandung. Bagaimana ini? Ada pertanyaan. Seseorang, ya seorang mufti ditanya, bagaimana <coughs> seseorang meninggal kemudian mempunyai anak perempuan satu, kemudian satu saudara laki-laki, kemudian paman yang paman kandung, ini saudara dari bapaknya atau saudara dari ibunya. Ya demikian. Paman dari bapak atau paman dari ya dari ibu. Ya, di sini ya ini ya paman dari orang yang meninggal ini tadi. Ya, bagaimana ini? Maka di sini harus orang yang orang yang ditanya itu memberikan rincian. Saudara ini saudara apa? Ya, dari orang yang meninggal ini saudara ibu, oh, saudara satu ibu, ataukah saudara kandung, saudara kandung ataukah saudara dari apa? Dari bapak dia. Nah, ini dirinci. Paham? Jadi karena ada di situ ada ada apa? Ada jawaban yang berbeda. Kalau seseorang yang dia itu meninggal kemudian meninggalkan anak perempuan satu, mudah. Apa itu bagiannya? Yaitu mendapatkan separuh. Separuh dari harta warisan itu. Tapi kan masih ada sisa. Nah, makanya saudara laki-laki ini harus dirinci. Kalau dia ini adalah akun lium, saudara dari ibu, ya seorang, ya kemudian eh, dia itu meninggal, Kemudian punya saudara tapi satu ibu saja. Bapaknya lain. Maka seperti ini ya disebutkan tidak dapat. Ya, dia tidak dapat. Harus dirinci makanya. Saudara apa ini? Saudara ibu mamanya. Oh, tidak. Tidak mendapat bagian. Tapi kalau kemudian saudara kandung, ya. Jadi orang meninggal ini punya saudara kandung ataupun saudara apa? Satu bapak. Maka dia dapat bagian. Ya, jadi kalau dia itu saudara ibu tidak dapat bagian sama sekali. Kalau saudara ibu berarti yang dapat siapa? Yang dapat adalah paman. Ya. Ini setelah e, anak perempuannya dapat separuh, semuanya untuk paman. Untuk paman orang yang meninggal tadi. Ya, wal baqi badal fardil bint lil am. Ya, sisanya tadi setelah anak perempuannya dapat separuh, maka untuk pamannya semuanya dapat. Wa in kana um, kalau ternyata tadi saudara itu adalah saudara ya selain ibu, ya ya ini saudara dia kandung pamannya, ya sudah saudara itu mengambil harta semuanya, pamannya tidak dapat sama sekali. Ya, fal baqi pada fard bin lahu wala syai' am. Jadi sisanya itu setelah diberikan pada anak perempuannya separuh adalah untuk siapa? Untuk saudara kandung dia itu dan paman nggak dapat sama sekali. Paham? Jadi rincian ini sangat penting. Ya, dalam permasalahan ini. Kemudian juga disebutkan yang ketiga syarat untuk salam berikan fatwa. Jadi setelah tadi tergambar pertanyaan. Ayakuna hadil bal. Orang berikan fatwa harus hatinya itu tenang. Untuk bisa memberikan jawaban dengan bagus. Mempraktekan dalil dengan jawaban. mempraktekan dalil dengan pertanyaan itu sehingga muncul jawaban yang benar. Ya demikian. Kalau dia dalam keadaan insyigol, dalam keadaan sibuk pikirannya dengan apa? Marah umpamanya. Ya, Demikian juga hamin ada keinginan keras, keinginan suatu yang yang ada pada akal pikiran dia. Wa malal atau au malal, bosan bapak. Atau selainnya. Menahan yang menahan kencing, menahan berak umpamanya. Maka ini tidak boleh. Jadi ketika memberikan fatwa dalam badan hati itu tenang. Sehingga bisa mempraktekkan dalil itu dengan pertanyaan. Sehingga mendapatkan jawaban yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya demikian disebutkan. Salam di sini. Subhanallah juga, subhanallah ilaha illa anta, subhanallah.